huruf kolom tiga inna nasoba rofa'u inna sesungguhnya ana sesungguhnya inna sesungguhnya ana sesungguhnya karena seakan-akan Lakina akan tetapi La Allah semoga supaya la ita andaikan Inna sesungguhnya Anna sesungguhnya Inna sesungguhnya Anna sesungguhnya karena seakan-akan Lakina akan tetapi La Allah semoga supaya la ita andaikan